Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah nafa'ana Allah bihi wa bi ulumihi wa bi barakatihi wa bi asrarihi wa bi anwarihi fit tarain amin. Rabbana iftah bainana wa bain qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Faslun ay hadha faslun wa kullu ma'i'in kharaja minas sabilaini najisun illal maniyah. Setiap hal yang keluar dari jalan depan dan belakang menikah hukum najis kecuali sperma. Kalau wangsuli sedaya napa kemawon sing keluar dari dua jalan al-kubul wad dubur niku sedaya napa kemawon najis kecuali sperma walaupun ngedalaken sesuatu sing tesih utuh nggih najis lah menika kita bahas sareng-sareng dalil-dalil ingkang berkenaan kalian pembahasan menika. Hadis yang pertama diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari an Anas radhiyallahu anhu qala kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idza tabarraza li hajatihi ataituhu bima'in fayaghsilu bihi. Nggih. Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam niku menawi melak, me, melakukan tabarruz lihajah gampanganipun mantun sangking bebucal ngono mawon Beliau sahabat Anas mengatakan ataituhu bimain. Aku bawakan beliau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam air lalu Rasulullah membasuh bekas tersebut dengan air tersebut. Fayaghsilu silbi ay asharul kharij minal gubul awid dubur. Jadi air yang digunakan itu dibuat membersihkan bekas untuk mengeluarkan kotoran tersebut. Selanjutnya pun dipun riwayatakan oleh Imam Al-Bukhari nomor ribon hadis 176 dan riwayat Muslim 303 nomor ribun hadis an Aliyin radhiyallahu anhu gala dari Sayyidina Ali dikatakan gala kuntu rojulan madzaan aku itu kata Sayyidina Ali adalah seorang lelaki yang banyak mengeluarkan madzi jadi seorang lelaki yang banyak mengeluarkan madzi madzi niku air yang keluar tapi itu bukan sperma. Amadziniku abdiyadun rokiqun. Dikatakan di sini berwarna putih ning cower. Lazijun. pun pliket. Yakhruju bila syahwah indal mula'abah wan nadhar. Yang keluarnya itu tidak karena syahwah Artinya bukan dari ejakulasi, bukan dari nopo wis pokoknya bukan dari metenteng itu loh. Apa wis? Medale niku sayalanul syahwah. Jadi justru dari kendornya syahwah itu keluar yang namanya madhi. Disebabkan oleh mula abah wan nazar, melihat sesuatu atau dolanan. Jadi ning dolanan sing ora sampai tekan al pententengu niku wae nggih. Niki namung dolanan gitu aja. Jadi rupane niku putih, cower, pliket. Yahruju bila syahwah. Beda lagi dengan wadi. Nggih. Ada mani, ada wadi, ada madhi. Kalau wadi niku abdiyadun kadirun sakhinun yakhruju akibal bauli min makhrajil baul wala farqa fi najasati ma kharaja minas sabilain ila angkal. Intinipun wadi itu beda lagi. Kalau wadi rupane putih radi butek. Eh, putih radi butek. Sing radi kental sakhin, ya. Yang keluar karena akibat pipis akibat kencing. Jadi bukan karena berhubungan dengan syahwat. Ada juga yang berpendapat wadi itu keluarnya karena ngapunten ya. As napa nggawa barang sing kabotan, kabotan utawa mikir sing mumet. Neng mboten mikir sesuatu sing boros syahwah lho. Lha salah suwalahno kancane ngantek mumet ngoten lho. Lah iku biasane ngedalaken namine wadi utawa nggawa barang kuwabotan. Nah niku namine wadi. Wadi mazi najis hukumipun. Dalile lah niki. Sayyidina Ali mengatakan kuntu rajulan madzaan. Aku itu seorang lelaki yang biasa mengeluarkan madzi. Lalu fastahyaitu an as'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis ini dikatakan, aku izin Riko jika aku menanya, bertanya kepada Rasulullah tentang hal ini. Di dalam hadis yang lain di, dikembangkan, li ajlib nadi karena aku ini suami daripada putri beliau. Jadi beliau bertanya, Subhanallah, akhiripun Fa'amartul migdada ibn al-aswad fasa'alahu. Maka aku memerintahkan seorang yang bernama Migdad ibn Aswad untuk menanyakan hal ini kepada Rasulullah. Lalu Rasulullah menjawab, faqala fihil wudu. Wali muslim yaghsilu dzakarahu wa yatawadda. Di dalam bahasanya Rasulullah menjawab, madhi itu sesuatu yang mewajibkan dia wudu. Berarti ya seperti kaya ipis biasa. Artinya dadekno batalno wudu dan hukumnya na najis karena di dalam hadis Muslim ditambahkan yaghsilu dzakarahu wa yatawaddo digebyur se baru setelah itu wudu. Ini menunjukkan bahwa apapun yang keluar dari dua jalan itu hukumnya najis kecuali sperma. ya satu ketika dulu ketika Sayyidina Ali karramallahu wajah berkeinginan untuk menikah lagi. Karena di waktu itu Rasulullah SAW masih hidup. Maka Rasulullah SAW setengah melarang. Mengapa? Alasannya karena di waktu itu yang akan dinikahi oleh seorang Sayyidina Ali adalah kalau tidak keliru adalah salah satu putri daripada musuh Islam. Dan dua karena Rasulullah saya sangat menyayangi Fatimah Zahra radhiyallahu taala anha. Jadi memang patutlah Mbami Sayyidina Ali niku merupakan seorang lelaki yang bejo nok ngalam dunia ini. Karena memiliki istri yang luar biasa seperti Sayyidah Fatimah Zahra radhiyallahu taala anha. Pun diterusaken masalah niki pembahasannya dan tidak panjang. Dalam hadis yang lain niki nyuwun pangapunten uh, diriwayatkan oleh Imam Al Bukhari dari Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu kala atan Nabiya sallallahu alaihi wasallam al ghaita atan Nabi sallallahu alaihi wasallam al ghaita Fa'amaroni an atiyahu bisalasati ahjar. Suatu ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memasuki kamar kecil. Lalu Rasulullah memerintahkan kepadaku, kata Abdullah ibnu Mas'ud, diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, untuk mendatangkan kepada beliau tiga batu. Tiga batu ini menunjukkan untuk nopo untuk nopo? Kangge nopo? Cebok atau istinja sebagai pengganti air. Tapi nggih buatan pengganti wong memang batu nggih kenging. Kan sing penting tiga dan bisa membersihkan seperti yang kita bahas kemarin. Fawajatu ini, kata Abdullah bin Mas'ud setelah aku cari aku menemukan hanya dua batu saja. Wal tamas tamastu salis falam ajidu. Falam ajidhu. Aku mencari yang ketiga tidak temu. Fa'akhadtu rausatan. Lalu aku ambilkan teletong yang mengering. Fa'ataituhu dia. Lalu ku bawakan teletong itu sebagai pengganti batu yang ketiga. dan hajaro ini maka apa yang dilakukan Rasulullah adalah beliau mengambil dua batu itu wa'al korrausah. Dan dibuanglah kotoran yang mengering tadi, keletong yang mengering tadi dibuang. Wakala hadza riksun. Rasulullah mengatakan ini najis. Hadza riksun, ini najis. Jadi inilah yang menjadikan madhab syafi'iyah mengatakan bahwasanya teletonge hewan niku najis. Tetapi nggih kula nyuwun pangapunten sangat sebagai bahasa taklim kangge kula sampeyan menjadi mengetahui bahwasanya dikatakan di dalam kitab Kifayatul Akhyar niki walana wajhun anna baula ma yu'kalu lahmuhu wa rawthuhu tahirani kami memiliki satu gambaran satu pendapat bahwa ada ulama yang mengatakan pipisnya hewan yang boleh dimakan dan teletongnya itu dihukumi suci ini pendapat menurut Imam Al-Ustukhri dan Imam Ar-Royani. Tetapi ini adalah pendapat dari madhab Maliki dan madhab Imam Ahmad Ibnu Hambali. Cuman masih dikatakan di dalamnya. Watamassaku bi hadis hiya mu'abidah. Tapi kalau dibandingkan dengan hadis-hadis yang banyak. Hal itu kok pendapat itu sangat bertentangan. Eh, jadi ada salah satu daripada ulama yang mengatakan hal itu tidak najis. Nah, ini zaman saat ini ya rotok dimaklumi wong awak dhewe nggih kagungan hadis katanya kalau jawabku kudu sing kuat. Sedangkan ini hadis diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari mengatakan Rasulullah al-qarrausah wa qala hadza riksud. Beliau buang itu keletong lalu mengatakan hadza riksud ini ariksu huwa an najisu Ini najis. Tapi cetok kok. Tapi ya biasanya dong wong kantane wong niku wonten sing zaman akhir niku kata-kata ini seneng tampil beda niku wonten. Surasah Muhammad ya ambil hikmahnya saja sing penting kula sampean alaikum bihusnidzan ning sing pokok kula sampean nggih hasil ngaji saya tadi katakan hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan menika mugi-mugi wonten manfaatipun. Dalam bahasa yang selanjutnya nggih dari tubuh hewan itu ada dua hal. Saya akan membicarakan najis itu nopo sih, baru nanti kita akan berbicara panjang lebar. Najis niku kalau tak tanggap najis niku apa? no? Kira-kira sakit jawab. Najis niku nopo, Najis itu najis, Pak. Lah mumet ya? Najis itu saya ngambune rai enak, salah. Tidak tentu yang baunya tidak enak itu najis. Najis niku secara lugot bahasa maknanipun niku mustakzir, sesuatu sing nggigokake. Menjijikkan. Tetapi tidak semua yang menjijikkan itu najis. Niki hanya secara bahasa. Contohnya umbel, umbel itu gigokke badan. Umpama sampean lomba nopo mangan umbel kira-kira Kerja, boten. Kan wah sebuah <laughs> niku beten, beten tapi umbel niku beten najis. Maka secara syariah sing namanya najis niku ibaratun an kulli ainin haruma tanawuluha alal itlaqi ma'a imkanihi la li hurmatiha awistiqdariha au dororiha fi badanin au aklin. Panjang lebar nih gimana masalah najis. Najis niku sebuah ungkapan untuk setiap hal yang haram dimakan secara mutlak. Niku najis. Walaupun mungkin untuk dimakannya. Tidak karena kehorm, kehormatannya, tidak karena kehormatan barang tersebut ataupun tidak karena gigok none barang tersebut ataupun tidak karena memunculkan boror atau memunculkan kerusakan hal tersebut. Nggih ngapunten mawon Faqauluhu alal itlaki ihtaraza bihi anin nabatat as-summiyah fa innahu yubahu minhal galil dunal gazil. Wa kauluhu ma'a imkani ihtaraza bi anil ahjal wal asya' sulbah. Nggih, iki gampangane kula wangsul nemawon supaya mboten mumet tak terjemahno sing gampang. Secara syariah yang namanya najis adalah sebuah ungkapan untuk menggambarkan sebuah hal yang haram memakannya walaupun mungkin bisa untuk dimakan tidak karena kehormatannya eh tidak karena kehormatannya niku contohnya nopo awak kula sampean menuso niki ini dimuliakan dihormat diberi kehormatan oleh syariah lah sehingga Menuso niku dihormati oleh syariah sehingga najis, sehingga sehingga tidak boleh dimakan pamane nggih. Itu tidak menjadikan dia dianggap najis. Wes pokoknya secara mutlak sing jenenge najis niku segala sesuatu hal sing boten kenging didahar. Mengke dipelajari sidik-sidik dan semua yang nanti akan masuk pada golongan najis itu tidak boleh dimakan. Jadi pokoknya gambaran umumnya ngerti, mengko kabeh mlebu sing mlebu mrono ki apa kabeh itu diketahui dari satu satu satu dem satu demi satu. Contohnya hal-hal yang keluar dari tubuhnya hewan. Apakah semua najis? Boten. Kecuali asu kalian caleng atau babi. Ngomong ke masalah hewan-hewan biasa nih loh. Apakah semua yang keluar itu najis? Boten. Yang pertama, malai salah ijtima'un wastihalah fil batin wa innama yarshahu rashhan kalu lu'ab wal iraq wa nafihima falau hukmul hayawan al mutarashih minu ingkana najisan panajisun wa illa batahirun kalau yang keluar dari tubuh hewan itu tidak melalui proses kumpul nok jeru dan tidak melalui proses perubahan perubahan warna maka itu hukumnya kembali kepada seperti hewannya maksudnya ini Kang contohnya idu karo keringet idu karo keringet niki nek we hewan sapi kebu mbak mane niku tidak dihukumi najis. Karena itu hanyalah sesuatu sing memang tersepe sangka jero iku asline ya ngene iku. Umpama keringet iku memang rupane ya ngene Tidak tidak berubah warna. Beda nek teletong sing dipangan ngene iku sing metu ngono iku. Beda wis pokoke sesuatu hal yang keluar dari tubuh hewan sing tidak melalui proses kumpul nang jero weteng dan tidak melalui proses perubahan warna itu tidak dikatakan najis. Contohnya iler sapi, iler nopo nopo niku wau. Pokoknya keringat sapi niku betul najis. Karena itu dihukumi seperti hewannya itu sendiri. Nek memang sapi berarti sing resep songko sapi, sapi betul najis, sing resep ya berarti betul. Nah, yang kedua dikatakan النوع الثاني ما لا استحالة كالبول والأذرة والدم والغيب فهذه الأشياء كلها نجس semua dari tubuh hewan yang melalui proses perubahan warna itu namanya najis. Contohnya darah. Darah itu dari saripati makanan. Rupane asale ijo sembarang kuning, napa biru. Apa ana panganan sambil biru? di Ana itu klambi klambine sampean niku dipangan ndelalah. Bapak pokoknya nah, itu nanti berubah menjadi diambil dari jadi terjadi dua proses kumpul nak jero weteng lalu terjadi perubahan warna. Kan ngoten, sing asale rupane ijo iso dadi abang. Iso dadi umpama nanah iso dadi kuning. Itu semua kan bersumber dari makanan. Mudeng bener nggih. Lah ngoten niku hukume Semuanya najis. Semuanya najis. Mbok kewan napa najis. Pokoknya anggar berubah hal-hal tersebut. Kinyuan pangapunten nggih. Nek Rasulullah sallallahu alaihi wasallam gambarno kapan ono anjing niku jilati sesuatu dihukumi iki kudu dikebyur ping pitu salah sijine nggunakno lebu. Ini kita kembali pada bahasa tersebut. Lawong iler sing tidak mengalami perubahan warna dan tidak mengalami kumpul di dalam batin aja dikatakan najis kok. Apa meneh? Itu menunjukkan bahwasanya berterakibat oleh nopo panggonan metune apa meneh daginge iki nek sampeyan ora mudeng mungkin nek wis tekan mangsane bab napa bab boi bab kalbu niku mangke wonten pembahasane khusus. Tapi nggih wonten pendapatipun para a'immatul arba'ah khususipun kados Imam Maliki mengatakan Loh, itu semua kan tidak mengatakan Rasulullah tidak menganggap itu najis, hanya dianggap pokok ailere niku kudu dipun gebyur ping pitu gunakno lebu tidak mengatakan itu najis tetek bengek. Nah, ada yang berpendapat seperti itu yaitu madhab Malikiyah. Nah, nek kira-kira mengke saenipun pripun mangke wonten pembahasan khusus tentang kalbu nanti di belakang. Ning kepingin kula sampeaken semua hal yang keluar dari tubuh binatang yang melalui proses perubahan warna ataupun melalui tercampur aduknya di dalam itu hukume najis. Jadi umpama ana wong, ana wong, ora wong lah. Ana sapi mangan jagung, metune jagung tetap dihukumi najis. Sebab napa? Sebab kumpul nak jero. Terjadi sistem perkumpulan di dalamnya itu. Neng oleh dipangan, Pak. Kira-kira oleh benar nek memang rupane isih utuh digebyur tok dipangan neh ra apa-apa isih utuh lho isih utuh dadi umpama sampean mangan roti ngene iki metu isih utuh ya ora mungkin nah orang ora mungkin lho niki kenyataan kok mangan apa kok isih utuh isih isih aingiah tenanan lho ya gebyurne dahar meneh ra apa-apa insyaallah cepet sugih ya orang tahu ngetok no duit gue mangan. Lha iki tenanan nih Pun selanjutnya pun terangaken mele, jadi ini fadallat hadil ahadis ala najasatil asya al madgura li ghusli sallallahu alaihi wasallam laha awil amr bi ghusli awil tasrif binazatiha. Pun amma maniyul insani falam falima rawahu muslim ghairuhu kalau dalil tentang masalah sperma itu kok tidak najis itu berkenaan pada sebuah hadis sing diriwayatkan oleh Imam Muslim nomoripun hadis 288 ingat bukan Imam Syafi'i yang mengikuti Imam Muslim bukan karena masanya dahulu Imam Syafi'i Cuman kalau sampean jadi lebih ter, lebih jadi lebih menerima karena nopo yang disampaikan beliau itu cocok dengan riwayat yang yang sohe Jangan dikatakan berbalik. Nah, dari Imam Muslim mengatakan dari Aisyah radhiyallahu taala anha beliau berkata, Kuntu afrukul maniya min saubi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam sumayadhabu fayusalli fihi. Suatu ketika kata Aisyah, aku mengorek-ngorek afruku maningnya Rasulillah. Jadi mengorek-ngorek bomo wonten sperma, maaf lho nggih. Al menemblongu al menemblongu ngoten nggih. Nah, ngoten niku terus dikerak-kerak, dikerak-kerak ngoten niku tok mboten dikebir napa-napa, lalu hal itu dibawa Rasulullah untuk pergi dan Rasulullah sholat dengan pakaian yang baru saja gur dikerok tok niku wau. Sehingga ini menunjukkan bahwasanya walau kana najisan lam yakfi fihil farku. Andai kan itu dianggap najis, maka tidak cukup untuk dikerok tok, mesti ini butuh dikumbah. Maksudnya, nah, jadi supir niku najis. Na'udzubillah min dalik. Wa amma man ghairil ahdami fa li'anna asru hayawanin tahirin fa asba min al-adim. Bagaimana kalau maninya selain selain manusia aslu hayawanin tahirin? Dikatakan asal hayawan itu suci. Maka disamakan seperti maninya seorang manusia. Manine sapi, manine kebo. Niku boten najis. Wa amal akal buwal hinjur falina jasati ainiha. Tapi nek sepermane boi lan sepermane babi niku nggih hukume najis sebab disamakan seperti produk asli hewan itu seperti apa. Boi niku al guguk. Boi niku guguk. Masya Allah. Kambing balap Boi niku macam-macam loh nggih. Wonten sing namine wonten anjing yang boleh dibunuh. Namanya anjing galak. Al-kalbul napa nika? al kalbul akur ta napa nika? Dadi kan am, anjing galak, anjing sing penggiane apa ya? Yo kalau mungkin serigala. Nah, ini kan serigala ini kan model anjing-anjing sing membahayakan. Niku boleh dibunuh, bahkan bahkan hal-hal tersebut bukan hanya boleh kalau pada suatu ketika nggih malah kadang disunahkan. Ada dua anjing yang tidak boleh dibunuh. Satu anjing yang biasa hidup keliteran karo menuso. Dia tidak memberi manfaat dan dia juga tidak memberi maldorot. Niku tidak boleh di bunuh. Ya sing klitar-kliter nek dalan ngene iku aja gething terus mbok tabrak ngono ya ampun. Apalagi anjing yang selanjutnya ini sangat tidak boleh dibunuh. Siji adalah anjing yang memberi manfaat dan tidak memberi maldorot. Yaitu anjing sebagai penjaga dan anjing yang digunakan untuk berburu. Niku mboten yang dibunuh. Jadi ada dua yang tidak boleh anjing yang digunakan sebagai penjaga dan digunakan untuk berburu karena pemberi manfaat ora kena dipateni. Nah, yang kedua, uh, herder niku ya nek memang digunakno kanggo joko ya boten kenging. Wong kula niku nate gadah cerita masyaallah. Zaman kula teng Jember niku. Kagungan rencang niku kagungan perkebunan pepaya. Niku dijogo karena herder herder niku ngertos ya niku subhanallah nek memang mangkat mrono ora karo bose diajak sak mumetmu wis pokoke iso ndelalah iso iso weruh niku lho iki ku keringete bose karo ora ngerti siji tempo diundang Riki Riki wah jebule lho namine sinten Muhammad Riki Astagfirullahaladzim Muhammad Pak <laughs> wah sampean iki kebablasan ya Zaman akhir itu anjing no Muhammad, menuso jengakno tukinen ya itu momen. Dan dan. <laughs> nah, jadi eling-eling ya. Jadi anjing aja pernah telu itu tadi. Lani babi celeng sunnah dibunuh. Nah, kalau celeng niku sunnah dibunuh. Khususnya celeng. Nek babi kula radi mamang nyuwun ngapunten. Nek celeng niku nek hutan niku sunnah dibunuh. Saya punya temen niku senengane mateni celeng. Gara-gara napa? Mbok gawene niku ngai mangan kebun binatang. Dadi wonge dingai proyek kon nglurakaken napa? Babi hutan. Khayir ono oh, ono wae. Boleh ndak? Kalau boleh saya katakan semua pekerjaan yang berujung kepada urusan kemanfaatannya barang najis niku mboten kenging. Mudeng lah. Ekspor telek pitik. Ya ngono niku ampun. Mboten kenging nggih. Jadi Pun diterusaken wa ghuslu jami'il abwali wal arwasi wajibun. Menggebyur, menggebyur ke apa? Ngantuk tok. Menggebyur ke apa? Menggeb mengguyur. <laughs> Membersihkan bekas-bekas tempanggonan-panggonan pipis dan panggonan-panggonan arwas niku panggonan-panggonan untuk buang air besar ataupun kondisine air napa kondisine amin jauh kotoran-kotoran itu hukumipun wajib seperti yang pernah diteriwayatkan oleh Imam Bukhari wa Muslim pada suatu ketika ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat ada seorang Arabi pipis Lalu Rasulullah langsung menyuruh para sahabat untuk ngebir panggonan niku. Niku hukumipun wajib. Jadi menawi panjenengan sumarep wonten omah kok wonten bocah cilik nipis ya aja dingkongko. Jendang langsung dikebir, Ngono carane. Illa baula sabiyyi alladzi lam yakul at-ta'ama fa innahu yadhuru bi rasyil ma'i alaihi. Kecuali pipisnya seorang bocah cilik sing durung dahar nopo kemawon kecuali e ibu e yang seperti itu suci sucine hanya cukup digebyur banyu tok ngene Kang mboten digebyur diciprat-ciprati banyu tok sing rotok. Lho kok ngono? Sebab wonten hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari wa Muslim dan di, yang selain dan juga yang lainnya Imam Bukhari mengatakan suatu ketika Ummu Qais bintu Muhsin mengatakan annaha atat bibnin laha saghirun lam yakul atau Suatu ketika Ummu Qais ini membawa seorang bayi lanang bocah isih cilik sing durung dahar panganan napa-napa kecuali mimike ibuke ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam menuju kepada Rasul Rasul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli alaihi. Fa ajlasahu sallallahu alaihi wasallam fi hijri. Anak kecil itu didudukkan Rasulullah di pangkuan beliau. Fabala ala thawbi. Lalu Rasulullah dititisi bocah niku. Apa yang dilakukan Rasulullah? niku fada'a bima'in fanadhahu walam yaghzilhu. Lalu Rasulullah mengundang seseorang sahabat untuk mengambilkan air. Lalu air tersebut dikatakan naldhahu ay rasyahu bihaisu ammal mahal bil ma wa ghamarahu biduni silan. Kata-kata naldhaha niku panggonan sing kena pipis niku gur dikepyur ngene niki lho. Umpama niki banyu dipendet gur dikipat-kipati piur piur piur sing sampai roto. Mboten sampai digebyur biur mboten nami piak piak piak gur gur ngoten niku tok. Ning niki khusus untuk napa wau Pak? Bayi laki-laki. Saya dulu ketika ngaji Kiai kula nate mbuktekno jare Pak Kiai Hamzah riyen. Kenapa kok nek bayi wanita kok benten jebule Wong Pak Yai kula nggih putrane kathah dadi pernah dibuktikan nek tipise bayi lanang niku rada gampangane ngono dicekelno langsung kering bisa. Tapi nek bayi wanita niku rada ngkliket. Al mliket tuis. Alah wis ngene iku ah. Rada mliket-mliket piye? Apa yodul? Ya, ha dibuktekno ta samumet. Nggih, dibuktekaken. Nah niki nek cara bah pembagian nek tegene madhab Syafi'iyah wonten niku najis namine mukhaffafah, mutawassithah, mughalladhah. Nah, muta mukhaffafah niku pipise bayi lanang sing isih cilik durung dar napa-napa. Sak teruse. Sih cilik ku umur pira? Ya kira-kira bahasanipun nggih pokok bayi sing memang nyuwun ngapunten nggih pada masa-masa di mana memang ini pun eh, nampak makanannya itu hanya mimi ewang tua tuane. Anak ngandak tua jadi mimi tak ngono piye Wonten dunia dipikir nak dunia ku kita eh koyo koyo barang sing aneh-aneh niku ku koyo koyo ono. Sampeyan buka no www.luarbiasa.com. Ya, Jadi di situ ada sebuah pembahasan hal-hal aneh nak dunia ni wonten satu di antarane wanita yang orgasme satu hari 200 kali. Lho kok iso ngono lho? Ya ya. Ambek ngerti kabar-kabarne lho. Wonten seorang yang diberikan Allah Subhanahu wa taala karena memiliki satu kelainan tidak pernah bisa gemuk walaupun mangan sakai. Jadi yang mau mangan itu mesti apa? Gering tak. Wah, aku bayangno. Enak banget ya. Ora. Niki lho nek anane zaman jaman nek gering-gering ngeten iki, ku memang kurang mangan. Iki muangan sak wakeh ini, niku tetep gering kare, diparingi gering kare Gusti Ya yang luar biasa meneh. Ada satu manusia niku diparingi kali Gusti Allah semua memori yang dalam hidupnya tidak pernah lupa sedikit pun. Sinten jeneng aku ora ngapalno. Sampeyan buka dhewe no internet www.luarbiasa.com di situ ada. Ya, supaya kula sampeyan iki nek ngalam donya dadi sesuatu sing ora mungkin ki mungkin ya ono ngono lho, orang. ora. Jadi ketika dia ditanya, "Mas, biyen kowe taun 2000 biyen, taun 1990 dinane Senin tanggal 1 Maret kue lha apa?" Niku ngerti, Kang. Bahkan sampai tiangnya bisa menceritakan secara detail suhu suhu suhu atau kondisi di saat itu pada waktu itu udan. Menunggu sampai iso ngomong lebih hebat ya masyaallah ya kari. Jadi umpama diceritakan Rasulullah niku fatonah, Rasulullah niku priyantun sing sangat cerdas. Rasulullah ndak pernah melupakan sesuatu niku ya kudu ngandel wong ana manusa biasa digawe ngono kok. Kadang kula sampean arsala amdiya dawil fatona. Wah, itu melebih-lebihkan Rasulullah lho, perang andel. Lah wong biasa ora nabi, ora rasul, ora apa-apa ya diparingi iso kok. Sampai sedetail itu. Ada juga yang luar biasa meneh, tiang wadon sing diparingi kali Gusti Allah angger kesenggol. <laughs> Angger singgol toyo ya alergi. Akhirnya rata wadus. Wah, iku nyenengke iku. Wah, iku nek lah kaya apa Tayamum terus. Nah, yang terakhir wonten tiang istri di luar negeri niku angger kena teknologi mesti alergi nyekel HP guatel Ngeti ya? ngeti TV gatel lah, Wah itu ngirit tuh ngirit. Oh no, no loh ya, jujur gumunan ngono Jadi supaya kula jamin rada mudeng sidik-sidik. Alah usah saya tak ini mah. diteruskan Tekan nomor. Nah. Nah, di sini ada satu pelajaran yang sangat luar biasa saya pernah melihat satu hadis tapi ya mungkin kelanjutan dari hadis ini. Ketika Rasulullah dipipisi sama anak kecil itu wong tuane duka, sama anaknya dibukul. Lalu Rasulullah SAW mengatakan, jangan kau marahi anakmu. Oh subhanallah. Rasulullah niku nek memberlakukan bocah, uh, istimewa luar biasa. Dan saya pernah membaca dari beberapa penelitian yang saat ini kadang kita lupakan. Bentak bocah itu, bentak. nanti eh, nonton niku. Biar nih niku pemenang suarane libu, banter kaya wong desa niku. Satu saraf yang ada dalam otaknya mati. Der nanti langsung tak mati. Jadi wong diseneni terus iku. Cek cilik lho ya khususnya. Ngangoh nih Bisa diingeti wajah-wajah ngangoh-ngangoh nih Ketika guru આગળ aneh, ane suweneni tresno. Nganger nganger. Kan. Jadi ini kenapa Rasulullah melarang? Karena bos bos nyandel baik. Wa kullu ma rasulu Fahaku taslimu wal kabulu. Semua hal yang disampaikan Rasulullah pasti benar. Kudu diterima lan wajib dimantepi nanti. Apa gawe wis ngandel ngono ora ya ora ngeleng Nah, iki eling putra-putra ya aja ke pelampiasan. Lagi mumet masalah duit anaknya kemplang. Pak. Astagfirullahaladzim. Mungkin kok gede-gede ini sampean butuh. Oke. Lalu Nah, lalu pun tentang masalah bocah. Secara eksklusif Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah suatu ketika. Wonten seorang sahabat mengakui kesalahan ning ora ngakoni salah apa? Ya Rasulullah mintakanlah ampunan untukku. Apa dosamu? Pun Rasulullah wis pokoke jalukno ngapura ngono ae wis, ora usah mboten usah panjenengan sumerep dosa kula napa. Rasulullah mengatakan, kalau kamu seperti itu ya wis cukup kowe jaluk orang Gusti Allah dhewe aku mau. Malaikat Jibril turun. Ya Rasulullah, la tayasu min rawihillah. Cara bahasane, jangan putus asa dari rahmat Allah. Dia itu sebenarnya memiliki dosa, tetapi Allah itu akan memberikan solusi sangat mudah untuk ampuni dosanya. Apa itu solusinya? Setiap ketemu bocah cilik, dia bisa bunga no titik. Itu dosanya gogrok Makanya para solihin rian Umar bin Abdul Manan, almarhum, al-mu'ayyad riyan. Beliau niku sampai diikuti oleh putri kenapa? garwa beliau, sampai beliau meninggal. Itu di rumah selalu menyediakan snack khusus untuk anak-anak kecil dan pelembungan. Ngantos Pak Yai Umar niku nek pas Idul Fitri ngoten bocah cilik-cilik kathah niku disebulke kali pelendungan. Nanti gede no. Karena apa? Karena mengikuti Rasulullah. Sangat belas kasih sama anak-anak. Karena kalau sampean sing do kakean dosa iku sederhana ketemu bocah cilik no wajahnya sampai mesem karo sampean. Ngono lho. Guru kula Mbah Maulana Mbah Kiai Sobek niku. Nek nyontoni malah ngantek mumet nek sirah. Lha kula niku nate mlampah saking Muria, dalan drojok nih. Dalan drojok umpama mandek rasa-rasa. Mbah Yai Sobir niku mobile kan mandek sopire, tek mandek dalan drojok ngoten mandek. Gara-gara apa? Ana bocah cilik kuatan sandinge. Ngoten niku langsung ditimbali. Eh, eh mrene mrene. Lah bocah cilik do wedi. Eh mrene tangi duit. <laughs> Sampai moro sedaya diparingi duit. Tek tek tek tek tek. Riyen Mbah Kiai Hasan Mangli ketika kita masih mondok di Kudus, Mbah Hasan niku kan daleme ning Kudus. Rumahnya dekat Mbah Kiai Arwani. Niku angger kula-kula kanca-kanca nek do mantuk saking setor Quran saking Pak Kiai Arwani enten Mbah Kiai Arwani kangge Mbah Kiai Mansur. Niku angger ketemu Mbah Kiai Hasan Mangli, mesti mesti diparingi yatra. Mesti niku. ngono apalagi terhadap anak kita. Tetapi bahasa ini proporsional. Bukan berarti kita tabazur filmal, mubazirno bondo, ngajar anak boros, tidak. Tetapi intinya adalah masa mereka kecil adalah masa bahagia. Wujudkan hal itu. Maka sekarang ini kadang ada sistem pendidikan yang ke arah pokok kudu apal, pokok kudu pinter, pokok kudu, ini ini sesuatu yang takalluf namanya. Terlalu memaksakan diri. Dan banyak sekali penelitian bahwasanya salah satu hal yang mengganggu orang itu bisa menjadi jenius adalah karena saking akeh kon ngapalno. Jadi lihatlah potensi dalam anak-anak kita, kita bangkitkan potensi itu jangan lalu kita proso, kowe kudu kaya iki. Ya iki sing moment. Nonton ke? Jadi mengikuti Rasulullah mawon. Wis eh jeh cilik aja kulino dikamblengi. Salah sithik ya wis ya wis patute wong diseneni seneni ya jupekno palu. Wis sisan latihan. tar, Wah, momen. Dul mati piye? Wis gampang gawe neh. Tapi yang yang terpokok adalah bagaimana kita memberikan tauladan dan yang terakhir, bagaimana kita mengasihi rizki mereka dengan rizki yang halal. Gurunya Imam Ghazali bernama Imam Haramain. Memiliki orang tua bernama Abdullah Al-Juwaini. Kiai Abdullah Al-Juwaini ini bapake gurunya Imam Ghazali. Ya. Yeah. Suatu ketika lahirlah Imam Haramain ini. Imam Haromen ini ketika kecil lahir delalah siji tempo ibu niku wau loyo sampai semaput boten sakit mimi. Lagi kiwa ini niku weruh ana bocah bayi ditinggal semaput bapak E rau no nangis sakit akhirnya dimimiki. Melihat seperti itu Abdullah al ini yang melihat lo anakku kok buat mimi iki bi akhirnya diambil anaknya disetrok-setrok, sikile do dua di diantrok-entrono nongantek mutah-mutah. Ini tarbiyah yang beda nih harusnya nih Akhirnya ibu-ibu sing do mimi, "Eh, Pak, Pak nek mati bi Aku luwe luweh hp <laughs> nek donya so anakku daripada nak akhirat disiksa wa Allah. Saking kuwatir nek mimi iku mau ora halal. Mengapa dikatakan mimi ewo ibu tadi tidak halal? Apakah itu najis? Tidak. Mimi e seorang wanita itu hae wong lanang. Jadi ini Arab mimi e kudulah hijine wong lanang. Halo papi, aku ingin memimii. Boleh tidak? Boleh. Lah monggo. Mudeng. Halal, halal. Lah wong wis gedhe iki. Lah iki sing kudu di ampleng Iku ramimi meneh iku. Ojo ki kok sampe nek diceritani ngene kok semangat gitu. Ya Allah. <laughs> Wal hayawanu kulluhu tahirun wallahu alam bisawab. Bon niku sementara sebab niki mangke satu qadhiyah. Jadi nanti kita akan bahas yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi disebut masalah anjing yang dijadikan hewan untuk berburu. Dan nah, terus kalau misalnya hewan buruannya berhasil digigit, bagaimana hukumnya? Apakah bekas gigitannya harus dibersihkan atau bagaimana? Demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, mestinya bekas gigitannya nggih kedah dibersihaken nggih ping 7 ngoten niku nggih sami. Nggih sami kados dene kados dene nek digigit ngoten niku wis pokoke apapun sing kena bekas sangka anjing yang teles nah, niku ya kedah digebyur ping 7 seperti itu.